amin Terlebih masyarakat muslimin saat-saat ini kita berada pada hari-hari penghujung bulan Rojab yang mana bulan ini sangat mulia sekali banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Rojab sunnah-sunnah juga banyak dianjurkan pada bulan Rojab antara lain hendaklah kita pada bulan Rojab memperbanyak berpuasa juga memperbanyak sodako dan memperbanyak membaca istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada satu peristiwa yang sangat penting terjadi pada bulan Rajab tepatnya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana secara ringkas bahwa dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad itu pada akhirnya beliau mendapatkan perintah yaitu menjalankan sholat lima waktu Tentunya sholat lima waktu itu tidak akan sempurna bila tidak dilakukan dengan baik dan benar. Termasuk bagi kita umat Islam diperintahkan kita ini sholat lima waktu itu dengan cara yang berjamaah. Memang sholat sendirian dalam sholat lima waktu itu sah, tapi dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul di afdalu min salatil fadhi bisa wa ishrina darajatan. Yang artinya salatul jamaah. Salat berjamaah itu afdalu min salatil fadhi lebih baik daripada salat sendirian bi arba'in wa ishrina bisa sab'in wa ishrina darajatan dengan 27 rakaat dengan 27 derajat artinya orang yang sholat berjamaah itu pahalanya dan keutamaannya lebih dibandingkan orang yang sholat sendirian dengan 27 rakaat. Karena itu agar kita lestari di dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tidaklah kita aktif melaksanakan sholat berjamaah. Baik itu subuh, waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, 24 jam selagi kita bisa melaksanakan sholat berjamaah pada lima waktu itu, tidaklah kita melaksanakannya. Masya muslimin, misalnya kita ingin sholat berjamaah di masjid dengan waktu yang sudah difahami oleh umum, yaitu tepat pada waktunya. Tapi saat itu kita tidak mampu untuk melaksanakannya karena suatu hal. Maka hendaklah tatkala kita akan melaksanakan sholat, hendaklah kita mencari sholat berjamaah di waktu yang lain bukan pada tepat waktunya seperti yang sudah dijadwalkan di masjid-masjid atau musola. Yang penting di dalam melaksanakan sholat lima waktu selama 24 jam itu kita mencari sebisa mungkin untuk sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena sholat berjamaah itu sangat mulia sekali. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan an Anas bin Malik dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla barang siapa yang salat karena Allah taala arba'ina yauman selama 40 hari fi jama'atin dalam keadaan salat berjamaah yudrikul takbiratul ula yang mana orang tersebut menangi atau mendapati takbiratul ihram yang pertama, takbiratul ula adalah takbiratul ihram, kutibat lahu baroatan maka baginya itu ditulis dua kebebasan. Baroatun minan nar yang pertama adalah bebas dari siksa api neraka, wa baroatun minan nifaq dan juga bebas dari kemunafikan rawahu Tirmidzi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini sangat baik sekali untuk kita perhatikan dan kita upayakan minimal di dalam kehidupan kita pernah kita itu melakukan sholat berjamaah tidak putus-putus selama 40 hari agar kita mendapatkan jaminan kebebasan itu bebas dari siksa api neraka dan juga bebas dari kenafikan. Masyarakat muslimin, orang-orang terdahulu, termasuk juga tentunya dari Nabi Muhammad SAW atau para sahabat dan juga orang-orang salaf terdahulu sangat perhatian terhadap urusan sholat berjamaah. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah khususnya sholat subuh dalam riwayat ini bahwa suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sudah aktif bertahun-tahun itu pada suatu hari beliau sangat kebetulan tatkala beliau keluar dari rumahnya melewati satu gang yang kecil, maka di depan beliau itu ada orang tua renta yang jalannya menggunakan tongkat. Sangat kebetulan orang tua renta ini belum masuk Islam. Padahal Sina Ali bin Abi tujuannya adalah untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Tapi apa daya karena di depan beliau ini di depan Sina Ali itu ada orang tua yang jalan tertatih-tatih maka Sina Ali bin Abi Thalib berusaha untuk jalan tidak mendahului orang tersebut. Namun susahnya orang itu justru melewati jalan yang menuju ke masjid sehingga Sina Ali bin Abi Thalib dengan sangat terpaksa beliau merasa ketinggalan untuk mengikuti sholat berjamaah bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas cerita, setelah jalan pelan-pelan karena ingin menghormati orang tua tersebut, bila mana beliau nyerendel barangkali demikian, pasti orang tersebut akan jatuh. Maka dengan penghormatan beliau, akhirnya Sina Ali terlambat masuk di masjid. Tapi subhanallah, ternyata keterlambatan Sina Ali itu yang agak lama waktunya bahwa di Masjid itu Nabi masih dalam keadaan rukuk yang terakhir atau rakaat kedua. Kemudian Sayyidina Ali Abi Thalib merasa senang karena beliau masih menangi untuk bisa ikut sholat berjamaah. Ringkas cerita Mahasyar Muslimin dalam rukun itu setelah usai sholat Sayyidina Umar memberanikan diri untuk bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ya Rasulullah, kok hari ini kau sholat tidak seperti pada hari-hari sebelumnya, Itu sangat panjang waktunya. Kemudian beliau secara ringkas menceritakan bahwa di saat beliau ruko akan bangun atau tidak ternyata malaikat Jibril datang dan menahan punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya riwayat tersebut menceritakan Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril setelah selesai sholat Kata Malaikat Jibril dijawab Aku diutus oleh Allah untuk menahan punggungmu Agar Ali bin Abi Thalib yang memang ahli di dalam sholat berjamaah itu Masih mendapati sholat berjamaah dan tidak telat sholat berjamaahnya Pasal muslimin ini riwayat Berarti bahwa orang yang aktif dan istiqomah niat untuk sholat berjamaah insya Allah oleh Allah selalu dilindungi dibimbing sehingga tidak banyak meninggalkan sholat jamaah sebagaimana yang terjadi pada Sina Ali bin Abi Thalib. Masal muslimin ulama itu riwayat singkat yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam dapat kita jadikan tolak ukur dalam kehidupan kita khususnya di dalam menyongsong kewajiban sholat yang konon diperoleh oleh Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dan juga disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut maka dia akan dibebaskan dari ancaman api neraka dan juga kemunafikan serta orang yang sholat berjamaah akan dijamin oleh Allah SWT mendapatkan 27 derajat dibandingkan dengan orang yang sholat sendirian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang cinta untuk sholat berjamaah dan juga cinta untuk menjaga sholat lima waktu dan semua amalan kita diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. Ja'anallahu iyyakum minal faizin wa adkhalana wa salihin wa razaqana wa mahabbata sayyidil mursalin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم